الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد بدانا في لقاء لقائنا السابق الحديث عن الاخوه الايمانيه ومقتضياتها في ضوء حديث ابي هريره رضي الله عنه فالذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا إلى آخر الحديث وعرفنا أن هذا الحديث حديث عظيم للغاية في بيان مقتضيات الأخوة الإيمانية مما يحقق قوتها وثباتها ونماءها واستمرارها ما دام أهل الإيمان محافظين على هذه الخصال مراعين لهذه الخلال التي دعا إليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعرفنا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا جاء كما قال أهل العلم بمثابة التعليل لما سبق في الحديث جاء بمثابة التعليل لما سبق في الحديث من النهي عن الحسد والنجس والتباغض والتدابر وغير ذلك وأيضا فيه دعوة إلى تحقيق مقتضيات هذه الأخوة بمعنى أن قوله كونوا عباد الله إخوانا فيحقق معنى التآخي بتحقيق المقتضيات مما ذكر في هذا الحديث وما لم يذكر فيه ونظير هذا تماما قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فمن لم يتب فأولئك هم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 Kita bersaksi bahwasanya uh, tidak ada ilah sembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasul Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada kerabat beliau, serta kepada seluruh para sahabat. Para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita telah e, membahas tentang ukhuwah imaniyah, tentang tali persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Dan juga kita telah membahas tentang konsekuensi-konsekuensi dari terikatnya tali persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Karena orang yang mengaku sebagai saudara seiman tidak cukup dengan pengakuan, tapi di sana ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dia kerjakan dan kemarin Syekh telah menjelaskan hal itu berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hadis yang panjang yang dimana Nabi saw bersabda dalam hadis tersebut janganlah kalian saling hasad menghasad dan jangan kalian saling berbuat najas dan jangan saling kalian saling membenci dan jangan saling memboikot dan jangan uh, membeli di atas pembelian saudaranya wa kunu ibadallahi ikhwana dan jadilah kalian eh, orang-orang uh, orang -orang yang bersaudara hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Uh, para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengerti dari penjelasan tersebut, dari penjelasan Syekh bahwasanya hadis ini sangatlah penting, sangat urgen dalam mewujudkan ukhuwah imaniyah dan bagaimana bisa eh, mempererat atau menambah tali persaudaraan tersebut. Kalau kaum mukminin terus menjaga apa yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini agar mereka senantiasa tidak saling menghasat, kemudian tidak saling membenci, tidak saling menghajar, tidak saling memboikot. Tentunya eh, persaudaraan akan semakin kuat selama kaum mukminin berusaha untuk menerapkan eh, perintah Nabi dalam hadis ini. Dan kita juga telah mendengarkan penjelasan dari beliau dari Syekh bahwasanya Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melarang hal-hal tersebut, melarang hasad, melarang saling benci, melarang saling memboikot, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tutup larangan-larangan tersebut dengan sabdanya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat yang terakhir ini, wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, seakan-akan menjelaskan akan sebab. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal-hal yang tadi sebelumnya? Melarang hasad, melarang saling membenci, melarang saling bertengkar, saling memboikot. Ya, kenapa? Sebabnya apa? Karena agar kalian bisa menjadi eh, hamba-hamba uh, Allah yang saling bersaudara. Ini perkara yang pertama. Perkara kedua, sabda Nabi tersebut, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Artinya apa? Usahakanlah kalian untuk mewujudkan ukhuwah imaniyah. Berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjalin e, mempererat ukhuwah imaniyah baik dengan perkara-perkara yang disebut dalam hadis ya larangan hasad, larangan macam-macam tadi yang disebut dalam hadis atau dengan perkara-perkara lain yang tidak disebutkan dalam hadis. Dan hal ini kondisi hadis ini yaitu adanya uh, perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mempererat ukhuwah imaniyah persis seperti ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Hujurat di mana Allah Subhanahu wa taala tatkala berfirman innamal mu'minuna ikhwah ya tatkala Allah mengatakan sungguhnya kaum mukminin adalah saling bersaudara setelah menyebutkan menekankan hal ini penekanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kaum mukminin itu saling bersaudara kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan konsekuensi-konsekuensi muktadayat dari ukhuwah imaniyah untuk memperkuat dan mempertegas tentang uh, ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Setelah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa aslihu baina akhawaikum. Kalau orang-orang mukmin itu bersaudara, kalau begitu apa? Fa aslihu baina akhawaikum. Kalau gitu, damaikanlah di antara dua saudara yang saling bertikai. Wattaqullaha la'allakum turhamun dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melarang hal-hal perkara-perkara yang bisa merobek atau merusak ukhuwah imaniyah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, janganlah salah sebuah uh, sebuah kaum mengejek kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Demikian juga janganlah para wanita mengejek wanita-wanita yang lain. Bisa jadi wanita-wanita yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Jangan jangan kalian saling uh, membuat lamas, mengejek dan jangan saling memberi lakop-lakop yang buruk, julukan-julukan yang buruk. Sungguhnya uh, uh, nama yang jelek adalah uh, kefasikan setelah keimanan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yatub fa ulaika Dan barang siapa yang tidak bertobat ya Eh, maka mereka adalah orang-orang yang berbuat kezaliman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi lagi larangan-larangan yang bisa merusak ukhuwah imaniyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsm." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari kebanyakan persangkaan. Sungguhnya sebagian persangkaan itu adalah merupakan dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha." ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dan jangan kalian berbuat tajasus, memata-matai, mengintai, mencari-cari kesalahan saudara. Dan jangan menggibah saudara kalian di antara kalian. Apakah salah seorang dari kalian suka untuk makan daging saudaranya yang dalam keadaan bangkai? Tentunya kalian akan benci hal ini. Wattakullaha innallaha tawabur rahim. Dan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Allah Subhanahu wa taala Maha sayang kepada kalian. Oleh karena itu kalau kita perhatikan ayat ini persis seperti hadis Abu Hurairah yang dijelaskan oleh Syekh. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk menjalin tali ukhuwah dengan firman-Nya innamal mu'minuna ikhwah. Allah mengingatkan mereka bahwasanya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan muqtadayat, menyebutkan konsekuensi-konsekuensi yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang ber, menjalin persaudaraan di antara uh, di atas keimanan. Misalnya jangan saling mengejek, jangan saling menghina, jangan saling memberikan lakop julukan-julukan yang buruk, jangan berbuat gibah, jangan bertajasus, mata-matai mencari-cari kesalahan saudaranya. Yang larangan-larangan ini semuanya ya adalah untuk mempererat tali persaudaraan, untuk menerapkan wa kunu ibadallahi ikhwana agar kalian jadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. وكما عرفنا فإن في قوله عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا دعوة إلى آه، تحقيق كل ما ينمي هذه الأخوة ولذلك ذكر أهل العلم أنه يدخل في قوله وكونوا عباد الله إخوانا أداء حقوق المسلم على المسلم من رد السلام وتشميت العاطس تشميت العاطس إذا حمد الله إذا قال العاطس الحمد لله فإن من حقه أن ترد أو أن تشمته قائلا يرحمك الله ويبادلك الدعاء بالدعاء قائلا يهديكم الله ويصلح بالكم وسبحان الله هذا مظهر عجيب يغفل عنه كثير من المسلمين من مظاهر الأخوة الإيمانية في العطسة التي تحصل لأحدنا هي نعمة من الله أنعم بها عليه ولهذا في الحديث أن الله يحب العطاس فهي نعمة أنعم الله بها على عبده بخروج الأبخرة والمحتقن في رأسه ودماغه فيرتاح على إثر هذه العطسة ويذهب عنه الأذى فيحمد الله على هذه النعمة ثم على إثر هذه النعمة التي حمد الله سبحانه وتعالى ينشأ تبادل الدعاء بين المؤمنين مما يبين هذه الأخوة وقوتها فمن يسمعه يحمد يقول يرحمك الله وهو أيضا يقول لمن دعا له يهديكم الله ويصلح بالكم وهذا الدعاء المتبادل ومظهر عجيب من مظاهر الأخوة الإيمانية ومقتضياتها في إثر هذه النعمة الحادثة التي حصلت لأحد المسلمين كذلك عيادة المريض عيادة المريض فإذا مرض المسلم من حقه على إخوانه عيادته بالسلام عليه والاطمئنان على صحته والدعاء له وتطيب خاطره وتسليته في مرضه هذه كلها من مقتضيات هذه الأخوة كذلك تشييع الجنائز بحملها واتباعها والصلاة عليها والمشاركة في دفنها وإجابة الدعوة ولا سيما دعوة الوليمة وليمة العرس فإنها آكد في الإجابة وإلقاء السلام عليه والنصح له بالغيب النصيحة لكل مسلم هذه كلها حقوق داخلة تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا وهكذا كل أمر كل أمر ينمي هذه الحقوق هذه الأخوة يعمل على تحقيقه ولهذا تجد بعض أهل العلم يذكر تحت قوله وكونوا عباد الله إخوانا إلقاء السلام والتصافح عند اللقاء والتهادي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا فكل أمر ينمي هذه الأخوة ينبغي على المسلم أن يسعى آه، في تحقيقه آه، آه، طلبا لثواب الله عز وجل وتحقيقا لهذه الأخوة العظيمة والوشاج الوثيق Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwasanya sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wa kuna ibadallah ikhwana" dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara merupakan seruan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar kita mewujudkan atau mempraktekkan segala perkara yang bisa memperkuat ukhuwah imaniyah, yang bisa semakin memupuk ukhuwah imaniyah. Oleh karena itu, para ulama tatkala menjelaskan hadis ini, mereka menyebutkan bahwasanya termasuk perkara-perkara yang bisa memupuk ukhuwah adalah menunaikan hak-hak saudara kita sama muslim. Sungguhnya saudara kita sama muslim, sesama kaum mukminin memiliki hak-hak yang wajib kita tunaikan. Di antaranya e, menjawab salam. Kalau saudara kita memberi menyalami kita assalamualaikum maka wajib bagi kita untuk menjawab waalaikumsalam. ini menunjukkan uh, ukhuwah, makin mempererat ukhuwah kita karena kita menjawab salamnya. Demikian juga tatkala ada saudara kita yang bersin. Tatkala saudara kita yang bersin kemudian mengatakan alhamdulillah, maka kita pun jawab dengan mengatakan ya Semoga Allah merahmati engkau. Dia yang tadi bersin tatkala mendengar jawaban kita, berdoa lagi kepada kita untuk kita dengan doanya ya yahdikumullah wa yusli balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada engkau dan akan uh, uh, meluruskan uh, perkaramu ya. Subhanallah, doa di antara kaum mukminin. Yang kata Syekh, ini merupakan salah satu bentuk ya praktek daripada ukhuwah imaniyah yang jarang atau sering orang lalai akan hal ini. Kita tahu bahwasanya uh, bersin itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam sebuah hadis Rasul disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbul itash, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala suka dengan bersin karena dengan adanya bersin banyak penyakit yang kita keluarkan ya yang ter, yang ter, apa namanya tertekan dalam diri kita dalam otak kita kita keluarkan dengan bersin tersebut oleh karena itu merupakan nikmat dari Allah sehingga orang yang bersin kemudian bersyukur kepada Allah dan memuji Allah dengan berkata alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kemudian subhanallah setelah itu kita sebagai kaum mukminin yang lain, tatkala mendengar saudara kita mengucapkan alhamdulillah, wajib bagi kita untuk menjawab dengan mengatakan ya Allah. Kita doain dia, semoga Allah merahmati engkau. Dan dia juga mendoakan kita lagi dengan mengatakan yahdikumullah wa yusli Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada engkau. Lihatlah saling mendoa mendoakan di antara kaum mukminin karena hanya perkara bersin, bersin ini subhanallah merupakan salah satu bentuk praktek dari ukhuwah imaniyah yang mungkin kita lalai yang memperhatikannya. Subhanallah. Ini merupakan tanda cinta di antara kaum mukminin. Bagaimana seorang mukmin mendoakan mukmin yang lain langsung di hadapannya. Setelah didoakan dia balik lagi mendoakannya dan ini subhanallah merupakan bentuk ukhuwah imaniyah dan bisa menambah saling kasih sayang di antara kaum mukminin. Kemudian para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hak yang harus kita tunaikan terhadap kaum mukminin yang lain yaitu iyadatul marid, yaitu kita menjenguk orang yang membesuk orang yang sakit. Kalau ada saudara kita yang sakit, maka hendaknya kita jenguk dia. Wajib bagi kita. Dan ini akan menambah ukhuwah kita, menambah tali persaudara kita. Kita kunjungi dia karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sungkan, bukan karena malu, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita salami dia, kita berbicara dengan dia, menyenangkan hatinya, menghibur dia, kita bawa oleh-oleh, subhanallah, itu akan menambah rasa cintanya kepada kita dan ini dituntut dalam syariat memupuk tali ukhuwah, memupuk saling mencintai di antara kaum mukminin itu sangat dituntut dalam syariat. Kemudian di antaranya lagi yang merupakan hak sesama muslim adalah tasyi'ul janaiz, yaitu kita kalau ada saudara kita yang meninggal, maka kita datang, kita angkat apa namanya jenazahnya, kemudian sampai ke kuburan, kemudian kita masukkan dalam liang lahat, kemudian kita doakan dia, subhanallah, ini memupuk ukhuwah, terhadap karib kerabat yang ditinggal. Subhanallah dia melihat kita bagaimana kita perhatian terhadap saudaranya. Dan ini dituntut dalam syariat karena menambah ukhuwah imaniyah. Kemudian di antaranya juga e, memenuhi undangan walimah ya. Kalau ada saudara kita yang mengundang kita untuk dalam satu acara, maka kita hendaknya e, memenuhi panggilan tersebut. Terutama kalau walimatul urs, terutama kalau walimah pernikahan maka itu semakin ditekankan oleh syariat agar kita memenuhinya ya ya karena kalau kita datang maka akan menyenangkan hatinya dan akan memupuk tali persaudaraan semakin memperkuat ukhuwah imaniyah demikian juga kewajiban kita adalah menasihati saudara kita kalau ada saudara kita yang minta nasihat maka kita wajib memberi nasihat dia berusaha berpikir sekeras mungkin bagaimana perkara yang bisa memperbaiki dia kita nasihati dia Jangan tatkala dia minta nasihat malah kita malas untuk beri nasihat. Kemudian jangan lupa juga untuk berdoa kepada saudara-saudara kita ya tatkala kita bidhahril ghaib tatkala kita bersendirian doakan saudara kita sesama muslim Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah seluruh perkara yang bisa memupuk tali ukhuwah maka itu dituntut dalam syariat Islam. Oleh karena itu, para ulama, para ahlul ilm tatkala menjelaskan hadis wa kunu ibadallah ikhwana ya, ibadah ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Maka mereka menyebut perkara-perkara yang bisa memperat tali ukhuwah. Seperti tadi, memberi salam kepada saudara. Bahkan disebut juga tasawuf, saling ber, berjabat tangan, terkala bertemu dengan saudara, saling berjabat tangan, saling berpelukan. Ini akan menghilangkan semua persentuhan tangan dengan tangan akan menghilangkan e, rasa dengki dalam hati dan akan mempererat hari mempererat eh, ukhuwah di antara kaum mukminin. Kemudian juga saling memberi hadiah Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda tahadu tahabu ya. Salinglah kalian beri hadiah maka kalian akan saling mencintai. Ini semua perkara bisa mempererat, memupuk tali ukhuwah imaniyah. ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره هذه خصال أيضا هي مقتضيات هذه الأخوة قال المسلم أخو المسلم بمعنى أن الواجب على المسلم أن يقوم بتحقيق ما تقتضيه أخوة الإسلام وذكر عدة أمور نهى عنها الأول الظلم قال لا يظلمه ومن المعلوم أن من شأن المسلم أن يوصل إلى أخيه المسلم النفع وأن يكف عنه الضرر ومن أعظم الضرر الذي يجب كفه عنه الظلم ولهذا يجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة والمسلم الصادق لا يظلم أخاه لا يظلم أخاه بل لا يصل إليه إلى أخيه منه إلا النفع والخير والفائدة وكف الضرر وقوله ولا يخذله أيضا فيه النهي عن خذلان المسلم لأخيه إذ إن المؤمن مأمور أن ينصر أخاه كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله قال يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تمنعه عن الظلم فذلك نصرك إياه فذلك نصرك إياه والحديث في صحيح البخاري ولهذا يجب على المسلم أن يحذر من خذلان أخيه بل ينبغي أن يكون ناصرا لأخيه في كل أحواله إن كان ظالما بكفه عن الظلم ومنعه منه وإن كان مظلوما بإعانته على دفع الظلم عنه para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim akhul muslim. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yakhtiruhu." Kata Rasulullah SAW, seorang muslim adalah saudara bagi saudara seorang muslim yang lain. Maka jangan dia zalimi saudaranya tersebut. Jangan dia merendahkan, menghinakan saudaranya tersebut. Jangan dia mendustakan saudaranya dan jangan dia merendahkan saudaranya. Ya. Eh, perkara-perkara ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larangan untuk menzalimi, kemudian berbuat khudlan kepada saudaranya, berbuat keji, dusta dan ikhtikar merendahkan saudaranya. Itu larangan-larangan tersebut merupakan konsekuensi dari ukhuwah imaniyah. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al Muslim akhul Muslim, Rasulullah mengingatkan, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Artinya apa? Ingat bahwasanya kamu sebagai saudara seorang Muslim yang lain, kamu sebagai saudaranya berusaha untuk mewujudkan bagaimana bisa mewujudkan dengan semaksimal mungkin ukhuwah imaniyah. Persaudaraan tersebut harus kamu pupuk. Itu isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itu kata Nabi, jangan kau mendoliminya. Dan jangan berbuat khuzlan menghinakan dia. Dan jangan kau dustai dia. Dan jangan kau rendahkan dia. Oleh karena itu, inilah yang disebut oleh Nabi SAW setelah mengingatkan kita akan persaudaraan di antara kaum muslimin. Yang pertama, larang untuk berbuat kezaliman. Seorang muslim, kalau dia tahu muslim yang lain merupakan saudaranya, maka seharusnya dia jangan sampai mengganggu saudaranya. Bahkan seharusnya dia berusaha untuk memberi manfaat kepada saudaranya atau e, mencegah kemudaratan dari saudaranya, memberikan faedah kepada saudaranya. Itu harus kalau kita punya saudara harus dilakukan. Kalau kita punya saudara, kita berusaha untuk memberi manfaat kepada dia, memberi faedah kepada dia, bukan bukan bahkan menzalimi dia. Rasulullah SAW bersabda, "Az-zulm zulumatun yaumal qiyamah." Sungguhnya kezaliman merupakan kegelapan yang bertubi-tubi bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Seorang muslim yang benar-benar yang hakiki dia selalu berusaha untuk memberikan faedah kepada saudaranya, memberikan manfaat kepada saudaranya, bukan beri kemudaratan kepada saudaranya, apalagi sampai menggolimi saudaranya. Ini perkara yang pertama. Ya larangan yang berikutnya Rasulullah SAW melarang kita berbuat khudlan, ya merendahkan, menghinakan saudara kita. Ya kita kalau ada saudara kita yang sedang ditolimi, harusnya kita bantu, bukan malah kita menghinakan dia, bukan malah menginjak saudara kita. Jadi larangan untuk menginjak saudara kita. Kita berusaha menolong saudara kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, Unfur akhaka zaliman wa madluman. Tolonglah saudaramu, baik tatkala sedang berbuat zalim, atau tatkala sedang dizalimi. Para sahabat tatkala mendengar hadis ini mengatakannya Rasulullah, kalau kita tolong saudara kita dalam keadaan terzalimi, kita paham. Tapi bagaimana cara kita menolong saudara kita tatkala dia berbuat zalim? Kata Rasulullah SAW, tamna'uhu anidzulm, zulm, fadhalika nasruka iyah. Kata Rasulullah SAW, kau mencegah dia dari berbuat kezaliman, itu adalah bentuk pertolongan engkau kepada dia. Hadis ini hadis yang saya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Oleh, oleh karena itu, kita dilarang untuk menginjak-injak saudara kita. Justru kita dituntut untuk menolong saudara kita. Kalau saudara kita sedang dizalimi, kita bantu semaksimal mungkin. Bagaimana dia bisa terbebaskan dari kezaliman tersebut. Demikian juga kalau saudara kita sedang mendolimi orang lain, kita juga berusaha mencegah dia. Ya, jangan semakin buat dia terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman yang banyak dia lakukan. Kita ingin menyelamatkan dari kezaliman, kita tolong dia. Itulah uh, makna dari sabda Nabi SAW, wala yakhdhuluhu, tidak menginjak saudaranya. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam ولا يكذبه فيه النهي عن كذب المسلم لأخيه فلا يحل له أن يحدثه فيكذبه يعني بحديث هو فيه كاذب بل لا يحدثه إلا صادقا لا يحدثه إلا صادقا وقوله ولا يحقره نهي عن احتقار المسلم لأخيه المسلم والاحتقار الذي هو الازدراء والانتقاص والاستخفاف والاستهانة بالآخرين هو ناشئ عن الكبر قد قال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس الكبر بطر الحق وغمط الناس راه مسلم وجاء في بعض روايات الحديث الكبر سفه الحق وازدراء الناس وازدراء الناس وجاء في رواية أيضا أخرى زيادة فلا يراهم شيئا فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وينظر إلى غيره بعين النقص فيرى أنه كامل وأن غيره ناقص فلهذا يحتقر الآخرين ويزدريهم ولا يراهم أهلا لأن يقوم بشيء من حقوقهم ولا أن يقبل من أحد منهم الحق إذا أورده عليه لما يرى نفسه عليه من الكمال ولما يرى عليه غيره من النقص فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك قال لا يحكر أي لا يحتقر المسلم أخاه المسلم Uh, adapun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wala yakdzibuhu dan jangan dia dustai saudaranya. Artinya di sini larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seorang Muslim agar tidak berdusta terhadap saudaranya. Jangan tatkala dia berbicara dengan saudaranya, dia berbicara dengan perkataan yang dusta. Akan hendaknya setiap dia, setiap dia berbicara dengan saudaranya, tidaklah dia berbicara kecuali dengan perkataan yang jujur. Kemudian sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam wala dan janganlah dia menghinakan atau merendahkan saudaranya. Ya. Di sini larangan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk merendah, merendahkan atau meremehkan saudara atau menghinakan saudaranya ya. Ya, menganggap remeh saudaranya. Ini semua dilarang. Dan ketahuilah Syekh menjelaskan bahwasanya timbul sikap seperti ini, perendahan, peremehan, ya, tidak memandang sama sekali, itu timbul dari kesombongan yang terdapat dalam hati seorang muslim. Kenapa dia berbuat demikian? Kenapa dia menghina saudaranya? Kenapa merendahkan saudaranya? Karena sombong yang ada dalam hatinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, Al-kibru batarul haq wa gomtun nas. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang artinya, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang. Merendahkan orang merupakan bentuk kesombongan. Bahkan timbul buah dari kesombongan yang terdapat dalam hati seorang. Oleh karena itu, eh, dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-kibru safahul haq wasdira'un nas." Bahwasanya kesombongan itu merupakan adalah penolakan terhadap kebenaran dan perendahan terhadap manusia. Dalam ziyada dalam satu riwayat ada tambahan Nabi SAW berkata fala yarahum syai'a maka dia karena saking sombongnya tidak memandang orang lain itu seperti sesuatu tidak memandang mereka sama sekali oleh karena itu orang yang sombong tatkala memandang dirinya dia memandang dengan pandangan sempurna seakan-akan dirinya sudah sempurna sudah istimewa tatkala memandang orang lain dia pandang dengan pandangan merendahkan setiap orang yang dilihatnya seakan-akan rendah seakan-akan kurang adapun dia dia merasa dirinya sempurna, dia merasa dirinya sudah hebat ya. Kalau melihat orang lain memiliki sesuatu dia merasa ah, mereka tidak pantas memiliki hal itu. Mereka tidak pantas jadi uh, orang pintar. Mereka tidak pantas seperti tidak pantas. Kenapa dia merasa yang pantas cuma dia sendiri? karena dia merasa dia yang istimewa, yang lain tidak istimewa. Kalau ada yang menyampaikan kebenaran kepada dia tidak terima. Saya yang hebat, saya yang pintar. Mereka tidak tahu bagaimana bisa menasehati saya. Kalau datang kebenaran dari orang lain tidak dia terima. Semua itu kenapa? karena kesombongan yang terdapat dalam hatinya. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات والصدر فيه القلب الصدر فيه القلب ولهذا يشير عليه الصلاة والسلام إلى الصدر وقد جاء في الحديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فكرم الإنسان ومكانته عند الله سبحانه وتعالى بحسب صلاح حاله مع الله بتحقيق التقوى الذي منبعها وأساسها القلب ورب إنسان يحكره الناس رب انسان يحقره الناس لضعفه لفقره لقله حظه من الدنيا هو اعظم قدرا عند الله ممن له قدر في الدنيا وله مال كثير وله تجارات وله رئاسات وذلك لأن الناس يتفاوتون بحسب التقوى كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام من الأكرم من أكرم الناس قال أتقاهم لله عز وجل أتقاهم لله عز وجل وإذا علم أن التقوى أصلها القلب فإن القلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى وقد جاء في الحديث ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وعلى هذا فقد يكون كثير ممن له صوره حسنه او مال او جاه او رئاسه قد يكون قلبه خراب من التقوى ويكون من ليس له شيء من تلك الامور المال والجاه والرئاسه قلبه مملوء بالتقوى فيكون الأكرم عند الله سبحانه وتعالى بل كما قال أهل العلم واستدلوا لذلك هو الأكثر وقوعا الأكثر وقوعا كما جاء في الحديث لا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف ضعيف في نفسه ومتضعف أي الناس يرون ضعفه ويعتقدون ضعفه لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل كل عتل جواض مستكبر كل علو عتل جواض مستكبر متعالي متغطرس هذا معناه والأحاديث في, في هذا المعنى عديدة جاء في صحيح البخاري من حديث سهل رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا قال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع أن يشفع وإن قال أن يسمع لقوله قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا قال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا هذا خير من ملء الأرض مثل هذا فالشاهد أن قول النبي عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا ويشير إلى صدره هذا ينبغي أن ينتبه له الإنسان قبل أن يحقر الآخرين قبل أن ينتقص الآخرين قبل أن يزدري الآخرين يتفكر أن التقوى ها هنا ما يدريك أن هذا الذي أمامك وتحتقره وتزدريه كريم عند الله وأن قلبه عامر بتقوى الله سبحانه وتعالى قد تعيبه لفقره قد تعيبه لفقره ضعفه قد تعيبه لعيب في بدنه وهو له مكانة علية عند الله سبحانه وتعالى ولهذا ينبغي على الإنسان أن ينتبه لقول النبي عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, mengatakan at-taqwa hahuna ya sambil memberi isyarat kepada dadanya sebanyak tiga kali Rasulullah mengatakan atakwa huna ketakuan tempatnya di sini ketakuan tempatnya di sini dan ketakuan tempatnya di sini memberi isyarat kepada dadanya karena dalam dada ada hati yang kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb Ketahuilah bahwasanya dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baik pula seluruh tubuh. Dan jika dia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah dia adalah hati. Dan kita tahu bahwasanya kemuliaan seorang manusia dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi kondisi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa mewujudkan takwa dalam hatinya? Semakin dia bertakwa, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala Ya. Semakin dia bertakwa, semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang direndahkan oleh manusia. Mungkin orang tersebut karena kurus atau karena lemah, karena miskin, tidak punya harta, ya, sakit-sakitan, direndahkan oleh manusia. Namun ternyata dia di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan yang tinggi. Kenapa? Karena ketakwaan yang dimilikinya dan orang-orang bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat ketakwaan. Semakin tinggi ketakwaan semakin mulia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dalam sebuah hadis, tatkala Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, man akramun nas?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Atqahum lillahi azza wajal." Itu orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tatkala kita mengetahui bahwasanya hati seorang tidak ada yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya kita berhati-hati. Kita tidak tahu mana yang lebih bertakwa, kita atau saudara kita. Sungguhnya dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Kata Rasulullah sallallahu sungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa-rupa kalian, pada kemolekan tubuh kalian dan Allah tidak melihat kepada harta-harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Betapa banyak orang yang memiliki harta yang berlimpah ruah, memiliki perdagangan yang luar biasa, tetapi hatinya sakit. Tidak ada takwa dalam diri, hatinya. Orang menghormati dia, semua orang menghormati dia, semua orang menghargai dia. Karena zaman sekarang ini orang menilai orang lain dengan harta. Semakin banyak orang semakin dihargai, semakin di, dipuji, semakin ditinggikan. Adapun orang yang tidak punya harta semakin direndahkan karena penilaian orang zaman sekarang dengan harta. Sebaliknya ada orang yang mungkin fakir, miskin, ya. dipandang remeh oleh orang lain, akan tetapi hatinya penuh dengan ketakwaan. Oleh karena itu para ulama banyak menyebutkan bahwasanya yang kenyataan yang terjadi banyak orang yang miskin yang lemah itulah yang termasuk penduduk surga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena jauh dari sifat kesombongan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah." Maka aku kabarkan kepada kalian wahai para sahabatku dengan penduduk surga. Kata mereka, "Iya Rasulullah, siapa itu penduduk surga?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu dha'ifin mutadha'af Lau aksama alallahi la abarrahu. Setiap orang yang lemah dan dipandang lemah oleh orang lain. Namun jika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan lagi, "Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan ahli nar, dengan penduduk neraka?" Kemudian kata Rasulullah SAW, kata para sahabat, "Siapa dia ya Rasulullah, penduduk neraka?" Kata Rasulullah SAW, "Kullu utullin jawadin mustakbir." yaitu orang-orang yang sombong dan angkuh, itulah orang-orang yang kebanyakan masuk dalam api neraka. Dalam sebuah hadis dilihatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ada seorang eh, laki-laki uh, yang melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada salah seorang yang duduk di samping Nabi tentang orang yang lewat tadi. Kata Nabi Maro yuka fi Apa menurut bagaimana pendapat engkau tentang orang yang lewat tadi? Kata orang ini, oh orang yang lewat tadi merupakan orang yang kedudukannya sangat tinggi. Ya, dan dia kalau berkhidbah untuk menikah pasti diterima. Bagaimana orang kaya, orang hebat kalau berkhidbah pasti diterima, melamar pasti diterima. Wa in syafa'a an yushaffa. Kalau dia memberi syafaat, dia pasti diterima syafaatnya. Kalau dia berkata, pasti didengar perkataannya. Maka Nabi SAW pun terdiam. Tidak seberapa lama lewat lagi laki-laki yang lain di hadapan mereka. Maka apa kata Nabi Alaihi Wasallam kepada orang tadi? Marok yuka fi Bagaimana pendapat engkau tentang orang yang kedua ini yang lewat ini? Kata dia, ya Rasulullah, ada rajulun min fuqara'il muslimin. Wahai Rasulullah, ini orang miskin Rasulullah. Orang dari antara kaum orang-orang fuqara di antara kaum muslimin, orang miskin. Ada hariyun in khataba alla yungkah. Orang ini kalau dia melamar pasti ditolak ya Rasulullah. Wa in syafa'a Allah yusyafa. Kalau dia beri syafaat, tidak akan diterima syafaatnya. Wa in qala Allah yusma' liqaulihi. Kalau dia ngomong tidak akan didengar. Bagaimana miskin tidak akan didengar? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza khairun min mil'il ardi mithli hadza." Kata Rasulullah sallallahu orang yang kedua ini meskipun miskin lebih baik daripada orang yang pertama meskipun dia memenuhi dunia. Dunia isinya orang-orang seperti itu, mungkin jutaan miliaran masih orang yang lebih baik daripada orang model pertama meskipun miliaran jumlahnya. Nah, oleh karena itu para uh, pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi perhatian kita yaitu masalah ketakwaan. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan ataqwa hahuna, ingatlah bahwasanya ketakwaan tempatnya di hati. Dan kita tidak tahu tatkala kita merendahkan saudara kita, bisa jadi saudara kita meskipun nampaknya miskin, meskipun nampaknya goblok, meskipun nampaknya tidak tidak mulia sama sekali, siapa tahu hatinya di sisi Allah ketakwaannya lebih tinggi daripada kita, ya. Oleh karena itu betapa banyak orang yang kita rendahkan ternyata dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terpedaya dengan kemiskinannya. Betapa banyak orang yang kita cela badannya, mungkin dia cacat, kita cela e, kelemahan dia, cela kemiskinannya, ternyata dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. ثم قال عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم أي يكفيه من الشر احتقار أخيه المسلم كفى, كفى به شرا أن يحتقر أخاه المسلم لماذا؟ لأن الاحتقار احتقار المسلم لأخيه المسلم إنما ينشأ عن كبر قام في قلب هذا المحتقر والكبر من أعظم خصال الشر قد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر والأحاديث في ذم الكبر والتحذير منه وبيان عقوبة أهله كثيرة جدا عن رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه Kemudian Nabi SAW bersabda bihasib bihasbi mri'in minasyar ayyahkira akhahul muslim. Kata Nabi SAW cukup seorang itu dikatakan jelek kalau dia itu merendahkan saudaranya sama muslim. Kenapa? Para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala dia merendahkan saudaranya, itu menunjukkan akan keangkuhan yang terdapat dalam dadanya. Ya. Karena tidak mungkin dia merendahkan kecuali dia merasa dirinya lebih hebat daripada saudaranya. Seperti tadi saya, saya sudah ingatkan, sebelum kita merendahkan saudara kita, sebelum kita mencela saudara kita, renungkan. Apakah kita yakin kita lebih bertakwa daripada dia? Bisa jadi dia jauh lebih bertakwa daripada kita, meskipun dia terhinakan. Dan perendahan, sikap perendahan, menghina, itu timbul dari rasa kiber, kesombongan. Dan kita tahu bahwasanya kesombongan merupakan akhlak yang paling dicela dalam syariat Islam. Oleh karena itu dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, لا يدخل الجنة من كان fi قلبه مثقال ذرة من kibrin." Bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya masih ada ya sebesar uh, sebesar uh, ukuran semut kecil merupakan ke kesombongan. Artinya meskipun ada sedikit kesombongan dalam hatinya, meskipun kecil sekali, tidak akan masuk surga. Dan hadis-hadis yang menjelaskan akan tercelanya kesombongan sangatlah banyak. وهنا أريد من الإخوة المستمعين أن ينتبهوا إلى فائدة في الحديث ويتأملوها جيدا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه النواهي لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ختمها بقوله ولا يحقره ختم بقوله ولا يحقره ثم قال التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم فلماذا فصل النبي عليه الصلاة والسلام بين قوله لا يحقره وقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم بقول التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات لماذا فصل؟ لماذا لم تكن الجملة ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ثم يشير بعد ذلك إلى أن التقوى مكانها القلب لما فصل بين ذلك هذا فيه فائدة نفيسة أدعو الإخوة إلى تأملها وأبينها إن شاء الله Para pendengar dari Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu faedah yang menarik dalam hadis ini. Ya. Jadi saya mengharap para pendengar sekalian untuk memperhatikannya. Coba perhatikan hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah uh, melarang larangan uh, di atas kata Rasulullah Sallam, la yadlimuhu al, al muslim akhul muslim seorang muslim adalah saudara muslim yang lain jangan dia menzaliminya jangan dia merendahkannya jangan dia uh, berdosa kepadanya kemudian Rasulullah tutup dengan perkataannya wala dan dia tidak boleh meremehkannya, tidak boleh merendahkannya. Rasulullah menutupi larangan berbuat zalim, menginjak saudara dan mendusta berdusta dengan sabda Nabi wala yahqiruhu, jangan jangan dia merendahkannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Rasulullah SAW setelah itu mengatakan bahwasanya ketakwaan tempat di hati. Rasulullah beri isyarat tiga kali. Setelah itu Rasulullah mengulangi lagi masalah uh, perendahan dengan sabdanya bihasab bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhaful muslim Dikatakan cukuplah seorang dikatakan jelek kalau merendahkan saudaranya sama muslim. Kenapa Rasulullah memisahkan dua tentang masalah perendahan antara walayah kirahu jangan dia rendahkan dia dengan perkataannya bisa ya cukup seorang dikatakan jelek kalau merendahkan saudaranya Rasulullah pisah dengan sabdanya ataqwa hahuna. Ya, ketakuan tempatnya di hati sampai mengulang-ulang tiga kali. Kenapa Rasulullah tidak sambung perkataannya dengan mengatakan la yahkirahu bihasbi mri'in minasyarri ayyahkiru akhaful muslim. Rasulullah cukup seharusnya Rasulullah mengatakan jangan dia menghinakan jangan dia merendahkan saudaranya karena merupakan kejelekan seorang yang merendahkan saudaranya. Baru Rasulullah mengatakan sungguhnya hat, takwa tempatnya di hati. Tetapi Rasulullah pisahkan antara dua ini dengan memasukkan di tengah-tengahnya perkataan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa tempatnya di hati, takwa tempatnya di hati, takwa tempatnya di hati. Ada faedah. akan kita dengarkan faedah tersebut dari uh, beliau. والجواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين النهي عن الاحتقار النهي عن الاحتقار وبين عظم شره بقوله بحسب من, من الشر وبين عظم شره قوله التقوى ها هنا مشيرا إلى صدره ثلاث مرات أي القلب لبيان أن العبرة بما يقوم في القلوب من الإيمان والتقوى وأنه قد يكون قلب من احتقر معمورا بالتقوى ويكون قلب من احتقره وتكبر عليه بخلاف ذلك أي آه، مليء بالكبر والعجب آه، ورؤية النفس فهذا فيه التنبيه إلى أن المقياس في هذا الباب هو التقوى ولهذا قلت فيما سبق ينبغي على الإنسان إن حدثته نفسه أن يحتقر غيره أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هنا لأنه ما يدريك أن يكون هذا الشخص الذي آه، تريد أن تحتقره خير من ملء الأرض من مثلك قد تريد أن تحتقره وقد يكون هذا الشخص الذي تريد أن تحتقره هو خير من ملء الأرض من مثلك ثم تحتقره فالتقوى هنا أي الأمر في ذلك راجع إلى التقوى والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك بإشارته إلى صدره ثلاث مرات uh, faedahnya ya ya di mana Rasulullah SAW memisahkan antara masalah uh, menghina dua kali penyebutannya ya Rasulullah pisahkan dengan ketakwaan sebagai peringatan bahwasanya yang menjadi patokan dalam uh, ukuran seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu apa yang terdapat dalam hati orang tersebut. Kalau dia beriman dan bertakwa, maka kedudukannya akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang direndahkan dan dihinakan, ternyata hatinya penuh dengan ketakwaan. Ya, hatinya penuh dengan keimanan. Dan sebaliknya betapa banyak orang yang dia mencela, suka mencela, ya, suka merendahkan orang lain, ternyata hatinya penuh dengan Eh, kebalikannya, penuh dengan kesombongan, penuh dengan uh, ujub, merasa dirinya lebih hebat ya. Oleh karena Rasulullah SAW ingatkan sebelum Rasulullah memperingatkan akan bahayanya sikap merendahan dua kali di tengah-tengahnya Rasulullah selipkan sungguhnya ketakuan tempatnya uh, di hati. Oleh karena itu para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Syekh mengingatkan kembali kalau ternyata kita bertemu dengan orang lain ya, kemudian kita dalam hati kita ingin merendahkannya karena merasa mungkin ibadah kita lebih hebat, merasa ilmu kita lebih hebat, ya, merasa kita lebih pintar cari duit. Kalau kita ingin melihat dia miskin, ya, kita ingin menghina dia, merendahkan dia, ingat, oh jangan dulu, jangan dulu kita hinakan dia. Siapa tahu dia lebih bertakwa daripada kita. Dia tidak tahu karena masalah hati, hal yang goib yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kelihatannya orangnya jelek, ternyata hatinya baik, kita tidak tahu. Bisa jadi kalau kita orang seluruh dunia seperti kita, dia masih lebih baik daripada. Artinya kalau orang seperti itu jumlahnya miliar seperti kita, masih lebih baik dia satu orang daripada semiliar seperti kita modelnya. Oleh karena itu hati-hati sebelum kita merendahkan orang lain, ingat dulu bahwasanya yang jadi patokan adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في خاتمة هذا الحديث آه، قال كل المسلم على المسلم حرام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه والحديث عن هذه الجملة آه، يحتاج إلى وقت آه، ووقت آه، وما بقي من وقت هذه الحلقة لا يكفي سنؤجل الحديث عن ذلك إلى لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأن يجعل هذا الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام الله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup hadisnya dengan sabdanya al muslim alal muslim akulul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu bahwasanya setiap muslim diharamkan untuk uh, mengganggu harta muslim yang lain atau uh, mengganggu eh, darahnya atau menjatuhkan menumpahkan darah muslim yang lain atau merendahkan harga diri muslim yang lain dan pembahasan tentang hadis ini butuh waktu yang agak panjang dan waktu yang tersisa tinggallah sedikit tidak cukup untuk kita membahasnya. Insya Allah saya akan menjelaskan kelanjutan hadis ini pada pertemuan kita yang berikutnya. Demikian saja apa yang bisa disampaikan oleh beliau dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita dan mengampuni dosa karib kerabat kita dan mengampuni dosa-dosa guru-guru kita yang telah banyak berjasa kepada kita. Dan demikian juga mengampuni dosa-dosa kaum mukminin dan kaum muslimin. Demikian juga yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi hujah bagi kita di akhirat kelak, membela kita di akhirat kelak, bukan menjadi bumerang yang akan uh, menghujum kita pada di akhirat kelak dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat bagi diri kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ziyadatul ilm menambahkan ilmu kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan diri kita bersandar pada diri kita. Satu detik pun kita senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Nah, demikian di Khotal Islam saudaraku seiman, pembahasan yang eh, begitu bermanfaat dari tema ukhuwah imaniyah yang disampaikan oleh uh, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badr hafizullah taala. Selanjutnya Ikhwatal Islam kami akan buka sesi tanya jawab untuk Anda dan secara khusus eh, kami akan dahulukan pertanyaan yang sudah masuk begitu banyak melalui pesan singkat yang sudah masuk di eh, kemarin malam dan saat ini dan kami jama dari Uh, yang pertama dari tiga penanya dari Bapak Tirta Bekasi, Pak Budi Jakarta dan Abu Muhammad di Tangerang yang uh, bertanya perihal uh, uh, hal yang sama. Uh, Sheikh Barakallahu Fikum pada saat ini Eh, eh, terjadi pada sebagian kaum muslimin yang menisbahkan diri pada dakwah salafiyah, dakwah ahlussunnah wal jamaah, eh, penerapan hajar mubtadi dengan tidak memberi salam dan atau menjawab salam. Hal ini telah menjadikan image bahwa bahwasanya dakwah salaf terkesan dakwah yang keras dan tidak berlemah lembut terhadap kaum muslimin dan menimbulkan syubhat eh, bahwasanya dakwah salaf adalah dakwah pemutus persaudaraan. Uh, yang jadi pertanyaan apakah penerapan kaidah kaidah hajar mubtadi seperti itu dibenarkan? Mohon nasihatnya bagi sebagian kaum muslimin yang melakukan hal ini. Jazakallah khairah. نقدم أسئلة من الرسائل أسئلة من كيف المبتدئ السنة يكون هذا الحجر حيث لا يسلمون على إخوانهم من غيرهم وهذا يجعل الناس ينفرون من هذه الدعوة وينفرون من هذه الدعوة بين السيرات وكذا وهذا تطبيق صحيح في مثلا في إندونيسيا الوضع مثلا جامد آه، عرفنا هذا الحديث آه، العظيم وما يدل عليه من حقوق ومقتضيات ينبغي أن يكون عليها المسلم تجاه إخوانه المسلمين من نصح وإلقاء سلام واتباع جنازة وعيادة مريض وغير ذلك من الأمور والخصال التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم وعرفنا أيضا في لقائنا هذا ولقاء الأمس رفق السلف بالعصاة وحرصهم على هدايتهم وذكرت مثالا على ذلك قصة عمر بن الخطاب العجيبة المؤثرة في المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم والهجر آه، جاءت به الشريعة كعلاج من جهة ووقاية للنفس من شبهات المبتدعة من جهة أخرى فالهجر يكون للزجر زجر المخالف ويكون أيضا لسلامة الإنسان من بدع المخالفين وأهوائهم ولكن هذه الأمور ينبغي أن تكون آه، مضبوطة بضوابط الشرع آه، ومقيدة بدلائل الكتاب والسنة وفق قاعدة الشريعة المعروفة وهي جلب المصالح ودرء المفاسد فلا يطلب آه، لا يطلب الهجر آه، ابتداء ولا ايضا يترك الهجر مطلقا بل النبي صلى الله عليه وسلم هجر في في بعض القضايا والهجر للعلاج الهجر للعلاج والعلاج يؤتى به بحسب الحاجة إلى آه، إلى ذلك قد تكون مصلحة الإنسان في هجره وقد تكون مصلحة الإنسان في آه، مداراته ومسايسته بالحسنى وباللين والدفع بالتي أحسن والجدال آه، بالتي أحسن فالذي يضبط هذه المسألة أن لا ينطلق الإنسان في هذا الأمر من هواه وإنما ينطلق من قاعدة الشريعة ودلائل النصوص ولا سيما القاعدة الكبرى ألا وهي جلب المصالح ودرء المفاسد Para pendengar uh, radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uh, kita telah mendengarkan pengajian selama dua hari dari penjelasan hadis yang sangat agung ini yang menunjukkan bahwasanya di antara konsekuensi dari uh, hukuk uh, daripada ukhuwah imaniyah persaudaraan yang dibangun di atas keimanan yaitu kita menunaikan hak-hak seorang muslim ya seperti kita memberi salam kemudian kita mengunjungi orang yang sakit di antara kaum muslimin kita mengantarkan jenazahnya ikut menguburkannya ya. dan banyak lagi ya eh, perkara-perkara uh, yang merupakan hak-hak muslim yang lain dan hendaknya seorang muslim berhias dengan Eh, perkara-perkara uh, ini, menghiasi dirinya dengan menunaikan hak-hak saudaranya. Dan kita juga telah mendengarkan penjelasan Syekh tentang bagaimana semangat para salafus soleh dalam bersikap lembut terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan. Seperti kisah yang kemarin disampaikan oleh Syekh, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang tatkala ada seorang yang dia ternyata bermaksiat maka dia pun berusaha untuk bersikap lembut menasihatinya bahkan menyuruh uh, teman sahabat-sahabatnya untuk mendoakan orang tersebut. Padahal Umar dikenal dengan orang yang keras, dengan orang yang tegas akan tapi tatkala berhadapan dengan orang yang bermaksud ini maka dia pun bersikap lembut. Saya menjelaskan bahwasanya hajar praktek boykot uh, adalah disyariatkan dan disyariatkannya praktek boykot karena dua perkara. Pertama karena ilaj ya untuk uh, sebagai obat penyembuh bagi orang yang e, terjerumus dalam kemaksiatan, kita bisa menghajarnya agar dia sadar dan kembali. Dan tujuan yang kedua dari praktek hajar adalah wiqayah untuk menjaga seorang agar tidak terjerumus dalam syubhat-syubhat. Tatkala dia tahu ada orang e, pelaku bid'ah yang penuh dengan syubhat, maka dia menghajarnya. Artinya apa? Dia menjauhkan dirinya dari orang tersebut, khawatir kalau tertimpa syubhat dari orang tersebut. Ya. Jadi hajar itu dua dua tujuan ya. Pertama untuk ilaj, untuk pengobatan bagi orang yang saudara kita yang terjerumus dalam kemaksiatan kita hajar supaya dia tobat dan sadar. Yang kedua untuk menjaga diri kita, wiqayah agar kita tidak terjerumus dalam syubhat orang-orang yang berbahaya, orang-orang pelaku bid'ah. Akan tetapi saya menjelaskan bahwasanya praktek hajar itu harus dibangun di atas doabit, dibangun di atas ketentuan dan kaidah-kaidah. Yang kaidah yang paling utama dalam masalah ini adalah jalbul masalih wa darul mafasid harus benar-benar menimbang bagaimana cara bisa mendapatkan kemaslahatan dan terjauhkannya, terhindarkannya mafsadah, kerusakan. Ya, oleh karena itu praktek hajar jangan setiap masalah ada masalah segera menghajar, segera menghajar. Hajar bukan bukan uh, obat pertama. Hajar memang obat tapi bukan selalu dicari-cari ada masalah langsung hajar, langsung hajar enggak. Makanya Syekh mengatakan la yutlabul hajar ibtidaan. Hajar tidak dipraktekkan langsung tapi itu merupakan tahap-tahap berikutnya, bukan langsung ada masalah langsung hajar, langsung hajar. Kemudian saya juga mengingatkan, wala yutraku mutlakan dan hajar juga tidak ditinggalkan secara mutlak. Artinya tidak boleh menghajar sama sekali. Enggak. Kita melihat kondisi orang yang sedang kita hadapi. Kita melihat kondisi orang yang sedang kita hadapi. Kalau ada orang ya, misalnya uh, memiliki pemikiran subhat yang sangat banyak, ya sudah kita jauhi. Jauhi terus kenapa? Kita tahu kita lemah. Kalau dengar perkataan dia, ya kita mungkin terjerumus, maka kita jauh selama-lamanya. Karena kita tahu kita lemah, tidak kuat ilmu kita. Khawatir terpengaruh orang ini. Tidak ikut pengajiannya, tidak ikut ceramahnya, jauhi orang ini. Ya. Kemudian lain lagi dengan halnya dengan saudara kita yang pelaku maksiat. Orang itu melakukan maksiat, terjerumus dalam bid'ah. Maka bagaimana praktek hajar? Kita lihat. Bisa jadi dia itu bermanfaat bagi dia kalau kita terapkan hajar. Kalau kita terapkan hajar, dia sadar. Ya, bisa jadi. Bisa jadi juga kalau kita terapkan hajar dia tambah parah, maka jangan kita terapkan karena akan menimbulkan mafsadah, tidak mendapatkan kemaslahatan. Kita ingin maslahat apa sadarnya dia. Oleh karena itu bisa jadi seorang sadar dengan tidak dihajar tapi dengan dibuat mudarat. Ya kita berbahasa basi dengan dia dengan caranya bagaimana ya bersikap lembut sama dia justru kemudian dia menjadi menjadi sadar. Intinya para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, praktek hajar harus memperhatikan kaidah yang sangat besar dalam masin kaidah yang sangat penting, yang sangat agung, yaitu jalbul masalih wadar ulma mafasid. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kemaslahatan agar saudara kita sadar dan kita bisa menolak kemafsadatan agar dia tidak semakin terjerumus dalam kemaksiatan. Kalau ternyata praktek hajar malah mendatangkan malah mendatangkan mafsadah dan menghindarkan kemaslahatan maka jangan dipraktekkan. Nah, selanjutnya kami angkat kembali juga dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk. Kami angkat dua uh, pesan singkat yang sama dari saudari Yuni di Bekasi dan saudara Ilham di Jakarta yang bertanya, Barakallahu fikum ya Syekh, ukhuwah imaniyah berbuah kasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Bagaimana hukumnya bila kasih sayang ini diterapkan pada sebuah perayaan di hari tertentu sep seperti halnya hari Valentine Days yang pada uh, uh, pertengahan bulan ini banyak di antara kaum muda kaum muslimin yang ikut uh, serta merayakan hari tersebut. Bagaimana hukumnya merayakan hari Valentine's Day dalam rangka mewujudkan kasih sayang kepada sesama kaum muslimin? Jazakallahu khairan. هذا السائل يقول نحن نطبق آه، الأخوة الإيمانية من خلال بعض الحفلات وأشار إلى حفلة معينة ستأتي آه، قريبا وهي آه، عيد الحب ما يسمى بعيد الحب وهو عيد جاهلي من أعياد الجاهلية المبنية على الضلال والباطل و لهذا العيد أصل نشأة لو علمها المسلم لما اقترب من هذا العيد ولا فكر أن يحوم بحماه فضلا عن أن يكون من أهله الممارسين له وينبغي على المسلم أن يعلم أن هذه الأعمال الباطلة لا تنمي الأخوة ولا تزيدها بل إنها تنشر البغضة والعداوة بين الناس ولا يمكن لجاهلية أن تجمع بين القلوب ولا يمكن لباطل أن يؤلف بين النفوس وإنما الذي يؤلف بين النفوس ويجمع بين القلوب هو اتباع الحق والهدى أما مثل هذه الأعياد الباطلة والأفعال المنكرة القائمة على الضلال والهوى والباطل فهذه أعمال جاهلية قائمة على الإسراف وإضاعة المال وتعاطي المحرمات والاختلاط آه، بين الرجال والنساء آه، بصفات منكرة وأعمال مشينة فهذه أعمال لا يمكن أن تحقق أخوة أن أو أن توجد ألفة وإنما هي أعمال منكرة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يربأ بنفسه عنها وأن يبتعد عن ممارستها طاعة لله سبحانه وتعالى وتجنبا للأهواء والباطل Syekh menjelaskan bahwasanya uh, kita tahu bahwasanya sebentar lagi akan datang acara Valentine's Day di bulan ini uh, dan Syekh menjelaskan bahwasanya uh, hari raya Valentine's Day ya, merupakan hari raya jahiliyah yang dibangun di atas kesesatan dan kebatilan. Dan kisah asal daripada perayaan hari ini ada kisahnya kalau seandainya seorang muslim tahu sebab terjadinya perayaan seperti ini maka dia akan menjauhi acara ini ya tidak mau dekat-dekat apalagi sampai ikut serta dalam acara ini ya. Dan kita harus sadar dan harus mengetahui bahwasanya setiap amalan yang batil yang dibangun di atas kesesatan tidak akan meningkatkan ukhuwah tidak akan mempererat tali persaudaraan, tapi akan menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin. Ini tidak mungkin perkara batil akan menyatukan hati-hati manusia. Yang bisa menyatukan hati manusia adalah kebenaran dan petunjuk. Adapun acara Valentine's Day ya, eh, apa namanya Idul Hope ya perayaan hari cinta atau hari kasih sayang ini hanyalah hanyalah perayaan hura-hura uh, menghambur-hamburkan duit, menghambur-hamburkan harta, ikhtilat campurnya laki-laki dengan perempuan dengan cara-cara tertentu yang sangat jelek yang tidak di jelaskan dalam syariat ya ini semuanya tidak akan bisa mewujudkan ukhuwah ya yang ada hanyalah uh, akan menimbulkan kesesatan dan permusuhan di antara kaum uh, muslimin oleh karena itu acara seperti ini hanya kita jauhi yang penuh dengan kemungkaran نعم هذا هذا العيد يعني أنا أشرت إلى أن له أصل في نشأته فأشير إليها باختصار حتى لا يمضي آه، الوقت هذا العيد هو كما هو معلوم عيد روماني جاهلي واستمر الاحتفال به حتى دخول الرومان في النصرانية والعيد مرتبط بقس معروف اسمه فلنتاين ولهذا يسمى تارة عيد الحب وتارة يسمى عيد فلنتين وهذا قس آه، معروف حكم عليه بالإعدام آه، ولا يزال الكفار يحتفلون بهذا العيد ويشيعون فيه الفاحشة والمنكر والذي آه، السؤال الذي يطرح هنا نفسه ما شأن المسلم بهذه الجاهلية لولا جهل الناس بدينهم نسأل الله العافية والسلامة Uh, sebagaimana tadi saya sebutkan bahwasanya uh, sebab terjadinya perayaan ini ya karena ada kisah atau ada sebabnya itu sebagaimana disebutkan ya saya ingin jelaskan secara ringkas saja agar tidak habis waktu kita yaitu hari raya yang dikerjakan oleh orang-orang uh, Romawi orang-orang jahiliyah ya yang perayaan ini terus uh, berlanjut sampai masuknya agama Nasrani dalam Eh, orang-orang uh, Romawi. Dan dikenal juga acaranya dengan namanya Valentine's Day karena uh, Valentine ini adalah seorang pendeta ya, uh, seorang pendeta yang diberi hukuman oleh gereja dengan hukuman dibunuh ya, dihukum dengan Adam di, dibunuh dan bagaimana kita kaum muslimin bisa ikut terpedaya dan terjerumus dalam acara jahiliyah, acara orang-orang jahiliyah ya. Kalau bukan karena kejahilan kita sendiri ya. Taib, kami angkat kembali dari pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Bapak Nana di Pondok Gede, Jakarta Timur. Barakallahu, barakallahu fikum ya Syekh. Apakah ukhuwah imaniyah ini juga uh, harus kita tunaikan kepada eh, mereka yang di luar dari uh, manhaj ahlus sunnah wal jamaah semisal khawarij dan uh, orang-orang munafik orang-orang liberal demikian jazakumullahu khairan ان احنا نقدر نطبق القوة الإيمانية على المخالفين لنا كالخوارج المفجرين وكذلك الليبراليين الذين لا يرون دين سوى ستة نطبق هذه الأخوة كذلك آه، قبل طرح مثل هذه الأسئلة ينبغي أن يفهم آه، معنى هذه الأخوة وماذا تقتضيه ليست الأخوة الإيمانية إساعة للفوضى وتقبل الأفكار المنحرفة والعقائد المنحلة وإرضاء الجميع بالسكوت عن الباطل ومداهنة أهل الباطل ومجاملة أهل الفساد وأهل الشر وعدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر وعدم رد البدع هذا ليس هذا ليس هذا هو المراد بهذه الأخوة ومن يطرح هذا السؤال ربما أنه لم يفهم ما تعنيه هذه الأخوة وما تقتضيه من قيام بحقوق وواجبات ومثل آه، باطل الخوارج وباطل الافكار المنحله المباينه للشريعه المصادمه للاسلام يجب ان يقام بالواجب نحوها في ضوء الادله لا باتباع الأهواء وإنما في ضوء أدلة كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه مما يحقق الخير ويقطع الفساد والشر ويتحقق أيضا به علو كلمة الله سبحانه وتعالى وانتشار دينه ورد البدع والمحدثات والأباطيل التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان والله اعلم. Uh, saya mengingatkan ya sebelum uh, disampaikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya mengenai hal ini yang ditanyakan tadi, maka saya ingin mengingatkan bahwasanya uh, penjelasan kita tentang ukhuwah imaniyah dalam dua pengajian kita kemarin dan sekarang ini bukan berarti kita itu harus uh, mendiamkan kebatilan yang ada ya. kebatilan harus dibantah. Apalagi uh, seperti Khawarij, kemudian Liberalia, orang-orang yang mengatakan bahwasanya semua agama itu sama. Seperti ini tidak boleh kita diam dan kita harus bantah kebatilan tersebut setiap bid'ah kita kita bantah ya. Bukan berarti kalau kita menyampaikan masalah ukhuwah berarti kita harus diam. Amr al-amr bin ma'ruf wa nahi anil munkar, amr ma'ruf nahi munkar harus tetap berjalan. Namun ingat kata Syekh, tatkala kita membantah kebatilan pun kita harus membangun di atas Alkitab dan Sunnah memperhatikan masalah kaidah tatkala membantah uh, ahlul bidah tatkala membantah, membantah ahlul dolal seperti liberalia harus juga perhatikan masalah kitab dan sunnah bukan kita bantah dengan hawa nafsu ya agar kita ingin mengharapkan kemaslahatan dan kita ingin agar kalimat Allah yang paling tertinggi ya oleh karena itu dalam praktek nahi mungkar pun kita harus memperhatikan uh, masalah uh, kaidah dalam syariat dan bukan uh, mengikuti hawa nafsu. Jadi pembahasan tentang ukhuwah imaniyah uh, bukan berarti mendiamkan kebatilan atau membenarkan atau bermudahana uh, terhadap kebatilan yang ada. Demikian saja para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pengajian kita kali ini semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui dan insya Allah kita akan bertemu pada pengajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.